Kita akan melanjutkan sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan perkara yang terkait dengan akidah wa usul ahli sunnati wal jamaah pokok pokok keyakinan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kita baca bersama dari kitab Usul As-Sunnah lil Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Dan kita akan membahas salah satu masalah khatirah yaitu masalah tentang Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah, laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Naam. Sebelum saya membaca ucapan Imam Ahmad bin Hambal, saya ingatkan lagi bagian awal dari kitab Usul Sunnah. Di mana Imam Ahmad mengatakan Taib di awal-awal kitab usul as-sunnah wa minas sunnati al-lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yu'min biha lam yakun min ahliha dan di antara sunnah di antara pokok-pokok akidah yang lazimah yang harus ditetapi yang harus diyakini allati man taraka minha khoslatan yang barang siapa meninggalkan keyakinan ini walaupun satu keyakinan lam yakbalha atau tidak menerimanya wa yu'min biha dan tidak mengimaninya walaupun satu perkara ini lam yakun min ahliha maka dia tidak tergolong dari ahlu sunnah kalau bukan ahlu sunnah berarti ahlul ahwa ahlul bidah nah wabillahi taufiq kemudian disebutkan oleh beliau perkara-perkara tersebut diawali dengan pembahasan al-iman bil qadar iman kepada takdir kalau orang sudah mengingkari takdir takdir Allah lam yu'min bihada tidak mengimaninya eh, lam yakbalha tidak menerimanya wa taraka hada meninggalkan ini maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah fahuwa min ahlil bidai wal ahwa dia termasuk ahlul ahwa nah kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara-perkara sunnah yakni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah sampai kepada pembahasan ya keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan para sahabat dan inilah pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah firmannya Allah ya ghairu makhluqin bukan apa makhluk ya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah jadi masalah ini masalah yang besar khatirah, masalah yang sangat penting. Ya. Yang kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mengimaninya, wajib untuk menerimanya dan tidak boleh menolaknya. Siapa yang menolaknya, siapa tidak mengimaninya, ya. Lam yakun min ahli sunnah, dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Nah, jika dia jahil, yu'allam, maka diingatkan, ditegakkan atasnya apa? Hujjah. Namun ketika tetap saja dia ya, menolak setelah qamat alaihi hujjah ditegakkan hujjah atasnya maka dia adalah sahibu hawa mengikut hawa nafsu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wal Qur'anu kalamullah walaysa bimakhluqin dan Al-Qur'an itu kalamullah firmannya Allah walaysa bimakhluqin dan bukan makhluk. Wala yad'ufu an yaqula laisa bimakhluqin dan jangan kamu ragu-ragu. Jangan kamu merasa lemah untuk mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, jadi kita tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an adalah firmannya Allah, kalamnya Allah, bukan makhluk. Tegas kita katakan demikian, laisa bimakhluqin, bukan apa? makhluk. Ya. Qala berkata Imam Ahmad, fa inna kalam Allah laisa biba'inin minhu dan sungguh kalam Allah kalam Allah ini sifatnya Allah adalah kalam. Kalam Allah itu laisa biba'inin minhu, tidak berpisah dari Allah. Nah, yakni ya, qa'imah bidzatihi Sifat Allah Subhanahu wa taala qaimah bidatihi. Ya. Ada pada zat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Azza wa Jalla. Kama anna dzat laisa bimakhluq, fakadzalika sifat. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga demikian, bukan makhluk. Kita makhluk, maka sifat-sifat kita juga apa? Makhluk. Alisa kadalik kan demikian. Saya makhluk, maka sifat saya juga demikian makhluk. Ya, apa yang saya perbuat juga makhluknya Allah Azza wa Ya, ucapan saya juga mata, ya, makhluk. Tapi tangan saya, wajah saya semuanya makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia khalik, zatuhu. Allah Subhanahu wa taala khalik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga bukan apa? makhluk. Wabillahi taufiq. Dan kalam, sifat kalam adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa bibainin minhu, tidak berpisah dari Allah Azza wa jal. Selalu ada pada diri Allah. Sifat azali. Sifat yang tidak berpermulaan. Ini Allah Jalla wa ala tidak berpermulaan. Demikian juga sifat kesempurnaan Allah ini al-kalam. Ya. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Ini sifat zat sifat yang yang yang selalu bersama pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Walaysa minhu syai'un makhluk. Dan tidak ada ya. minhu dari Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah makhluk. yakni sifat Allah bukan apa? makhluk. Dan kalam merupakan sifatnya Allah, maka kalam bukan apa? makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa dan hati-hati engkau dari berdebat dengan orang-orang yang mereka terjatuh kepada penyimpangan dalam bab ini atau bab yang lain. Yang mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Atau mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hati-hati. Jangan berbicara dengan mereka berdiskusi dengan mereka ya wa man qala bil lafzi wa ghairihi demikian pula jangan engkau layani orang yang mengatakan ya lafzi bil Quran ya makhluk lafadku dengan Al-Quran ini adalah makhluk Taib. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Mereka juga orang-orang yang menyimpang. Waman waqafasi atau orang-orang yang tawakuf. Ragu-ragu untuk mengatakan ya, Al-Quran itu ya saya tidak tahu kalam Allah atau atau bukan. Makhluk atau bukan makhluk, saya tidak tahu Ini orang yang tawakuf. Al-Quran kalamullah tetapi saya tidak tahu. Dia makhluk atau bukan makhluk. Saya tidak berani mengatakan. Ini namanya orang yang tawakuf. Orang yang seperti ini juga ya telah menyimpang. Ya. La adri makhlukun aw laisa makhluk. Saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Wa inna huwa kalamullah yang penting itu kalamullah. Ya. Kata mereka. Ya. Fahada sahibu bid'atin. Orang yang seperti ini sahibu bid'ah. Ahlul bid'ah. Mislu man qala sama saja dengan orang yang mengatakan huwa makhluk, dia Al-Qur'an adalah makhluk, sama saja hukumnya sama dia ya adalah sahibu hawa wa innama huwa kalamullah laisa bimahluk ditegaskan lagi oleh Imam Ahmad bin Hambal Al-Qur'an itu kalamullah kalamnya Allah laisa bimakhlukin bukan apa makhluk nah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini ucapan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan ini ya, buku yang sedang kita baca adalah ya, salah satu peninggalan ulama kita, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum kita melanjutkan syarah keterangan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Kita ingin menyampaikan bahwasanya keyakinan ini adalah keyakinan yang muttafaqun, mujma'un, disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga kita sebagai seorang muslim, seorang sunni tidak boleh ragu-ragu dengan keyakinan ini. Karena keyakinan inilah yang dibangun di atasnya atau dibangun di atas Al-Qur'an, dibangun di atas As-Sunnah, dibangun di atas kesepakatan ijma para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Al-Qur'an itu kalamullah, firmannya Allah, walaysa bimakhluqin dan bukan apa? makhluk. Saya akan bacakan juga salah satu ucapan dari a'immah para ulama kita ya. dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis li al-Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i salah seorang ulama Syafi'iyah. Ini dalam madhab Syafi'i pun demikian. Ya. Kalau ada yang mengatakan itu kan bukunya madhab Hambali. Toyib. Kita buka apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam para ulama Syafi'iyah? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam madhab Syafi'i ternyata sama. Demikian pula dalam madhab Maliki seperti dalam kitab Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah atau dalam madhab Hanafi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ternyata sama mengatakan dengan keyakinan para sahabat Al-Qur'an adalah kalamullah firmannya Allah laisa bimakhluk bukan apa makhluk Taib berkata Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah wa yashhadu ashabul hadis dan ashabul hadis para ulama hadis Imam Bukhari Imam Muslim dan seterusnya ashabul hadis mereka mempersaksikan Namanya yang bersaksikan yakni lesan mengucapkan hati juga apa? meyakini. Wa ya'taqidun dan mereka meyakini beriktikad annal Qur'ana kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, firmannya Allah. Wa kitabuhu kitabnya Allah, wa khitabuhu wa wahyuhu, wahyunya Allah azza wajal, wa tanziluhu dan yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu makhluk, bukan makhluk. Tegas di sini dikatakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dan beliau menisbatkan ini adalah keyakinan ashabul hadis. Para ulama hadis. Ashabul hadis yang ahlus sunnah wal jamaah. Wa man qala bi khalqihi dan barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, wa taqadahu dan meyakini Al-Qur'an itu makhluk, fahuwa kafirun indahum. Orang ini kafir di sisi ashabul hadis. Subhanallah, tegas sekali di situ. Ya. Tentunya dalam menghukumi kafir tidak sembarang. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudah di dalam menghukumi apa? Kafir. Ya. Tentunya harus tegak atasnya hujah, ditegakkan atasnya hujah, dalil-dalil. Kemudian juga ya syarat-syaratnya terpenuhi, ya dan faktor-faktor yang menghalangi untuk dihukumi seorang itu kafir tidak ada. Intinya, ya orang yang mengingkari bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu kalam Allah dan bukan makhluk, bahkan dia berani mengatakan Al-Qur'an itu makhluk padahal telah jelas padanya dalil, maka kata beliau Imam Abu Usman As-Sabuni menisbatkan kepada para ulama ahlul hadis bahwa kafirun indahum. Orang ini kafir ya di sisi para ulama ahlul hadis. Wal Quran alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu. Ketahuilah, Al-Qur'anul Karim yang itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Wa wahyuhu yang itu adalah wahyunya Allah. Alladhi nazala bihi Jibril 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibawa oleh Jibril dari sisi Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam ya, mendengar firman Allah Azza wa Jal. Allah berbicara. Yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Didengar oleh malaikat apa? Jibril alaih salatu wassalam. Bisautin wa harfin. Dengan suara. Wa harf dan huruf. Yani betul-betul mendengar. Itu Firmanya Allah. Mendengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Betul-betul didengar oleh malaikat Jibril. Apa yang didengar oleh malaikat Jibril itu? Kalam Allah, firmannya Allah. Bukan makhluk. Ya, wabillahi taufiq. Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika Isra Mi'raj diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat sehari semalam 50 kali. Tanpa perantara, langsung dipanggil oleh Allah dan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak bicara langsung. Ya. Adapun Al-Qur'an melalui perantara apa? Jibril. Ya. Jibril mendengar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Jibril nazala bihi Jibril ala ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Turun Jibril alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, disampaikan kepada Nabi persis seperti apa yang didengar. Qur'anan Arabian. Al-Quran dengan bahasa apa? Arab. Sekendak Allah, terserah Allah. Mau berbicara dengan bahasa Arab, mau berbicara dengan bahasa apapun. Ya. Injil juga kalam Allah, Taurah juga kalam Allah, Zabur juga kalam Allah, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa juga kalam Allah. Terserah Allah Azza wa Jal berbicara dengan bahasa apapun. Ya. Dan nanti pada hari kiamat manusia juga akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jal. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi au bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Jalla wa ala. Ya. Yeah. Al-Quran didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul Quran salatu wassalam, "Qur'anan Kaumin liqaumin ya'lamun." Bagi orang-orang yang ya'lamun, Basiran wa nadhira Al-Qur'an diturunkan sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu dan sungguh Al-Qur'an itu latanzilu rabbil alamin sungguh diturunkan dari sisi rabbul alamin Allah rabbul alamin yang membawa siapa melalui perantara Jibril nazala bihi ruhul amin dibawa oleh ruhul amin Jibril alaihi salatu wasalam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam berkata, "Iqra, baca." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma Nabi qari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, "Iqra, baca." Setelah dilepaskan lagi, Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra, baca." Ya. Sampai kemudian Jibril menyampaikan apa yang didengar dari Allah Azza wa Jalla, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam inilah yang didengar oleh Jibril dari siapa Allah azza jalla kalamuhu firmannya Allah kalamnya Allah ya Kemudian Nabi hafal. Yang dihafalkan oleh Nabi itu apa? Kalam Allah, firmannya Allah. Ya. Kenapa harus ragu-ragu? Itu kalamnya Allah. huwa alladhi ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu setelah beliau menghafalkannya langsung hafal ya dengan kemudahan dari Allah Nabi membacakannya kepada umat disampaikan kepada umat itulah juga kalamullah itu kalamnya Allah azza wajalla yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya juga kalam Allah firmanya Allah. Dan ucapan itu dinisbatkan, disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Kenapa ragu-ragu? Ya. ya. Wabillahi taufiq. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Iqra wa rabbu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Disampaikan oleh malaikat Jibril yang didengar oleh malaikat Jibril adalah kalam Allah. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW juga kalam Allah. Yang dihafalkan oleh beliau juga kalam Allah. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya juga kalam Allah. Kemudian para sahabat ada yang menulis. Ada yang menulis di apa namanya kulit. Ada yang menulis di tulang belikat. Ditulis oleh para penulis wahyunya Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Tayyib yang ditulis itu apa? yang ditulis tidak lain adalah kalamullah, kalam Allah, firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Yaitulah yang didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Yang disampaikan oleh Nabi kepada kita adalah kalam Allah. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-67 dinukilkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada umatmu apa yang diturunkan kepadamu. Dari siapa? Min Rabbik. Dari Rabbmu, dari Allah Azza wajalla. Jadi yang disampaikan oleh Nabi itu, Al-Quranul Karim, min Rabbihi. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuk. Dari Rabbmu, wahai Nabi. Wabillahi taufiq. Fakan alladhi balagahu kalamahu azza wa jal. Maka ketahuilah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kalamnya Allah, firmannya Allah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika datang kepada kaumnya, ya datang kepada kabilah-kabilah, ya. Taib. Yang beliau sampaikan adalah kalam Allah ketika mereka tidak mau menerima atau menghalangi dakwah Nabi untuk menyampaikan Al-Quran. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Atamnauni an ubaligha kalama Rabbi. Apakah kalian berani menghalangi aku untuk menyampaikan kepada kalian kalam Rabbi, ucapan Rabbku? Demikian Nabi mengatakan. Yang saya sampaikan kepada kalian adalah kalamnya Allah, firmanya Allah. Kenapa kalian melarang saya? Wabillahi taufiq. Jadi Nabi mengatakan yang disampaikan oleh beliau adalah kalam Allah. Wabillahi taufiq. Wa huwal tahfazuhu sudur. Itulah yang dihafalkan oleh dada-dada kita yang ada dalam dada kita ini. Yang kita hafalkan adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Wa hifdhi hafidhin yang dihafalkan itu kalam Allah. Anak-anak sudah menghafalkan ditalqin oleh gurunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, mereka mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sedang ditalkinkan kepada anak-anak apa itu? Kalamullah. Yang anak-anak sedang berusaha menghafalkan dari lisan gurunya ini. Apa yang sedang mereka hafalkan? Kalamullah. Firmanya Allah Azza wa Jal. Ya. Taib. Dulu. Anak-anak kecil. Ya, zaman dulu. Indah zaman salaf. Ya mereka biasa membawa lauhah. Mungkin kalau zaman orang-orang tua dulu itu ada apa namanya? Eh, apa dulu itu ya? Eh, seperti papan tulis tapi kecil. Hmm. Biasa ditulis di situ. Nah, dulu anak-anak kecil seperti itu. Dituliskan oleh gurunya ayat. Ini kamu hafalkan. Dibawa kemana-mana. Ya. Dibaca, dihafalkan. Ya. Baik yang ditulis di situ. Dikatakan di sini, "Wa fi ayyi mawdhi'in quri'a aw kutiba fi mahsahif ahli al-Islam aw alwahi sibyanihim wa ghairiha kulluhu kalamullah." Maka dimanapun ya, ditulis ayat-ayat tadi, apakah di mushaf mushaf-mushaf yang kita baca itu. Ya. Atau di kertas kita menulis ayat atau pada alwah pada papan tulis-papan tulis yang biasa digantungkan pada anak-anak kecil mereka wa alwahis sibyanihim wa ghairiha atau yang lain kulluhu kalamullah semuanya adalah kalamnya siapa Allah wa huwal qur'anu bi ainihi alladzi naqulu annahu ghairu makhluk dan itulah Al-Qur'an yang kita katakan itu bukan makhluk Faman za'ama annahu mahlukun. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim. Sungguh dia telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Tegas di sini. Salah seorang ulama syafi'iyah menukilkan inilah pendapat ahlul hadis. Taib. Di dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Ya, ya, ketika ada orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir minta keamanan, berilah keamanan mereka ya, tinggal di negeri muslimin agar mereka punya kesempatan untuk mendengarkan apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Demikian Allah berfirman. Fa'ajirhu berilah mereka keamanan hatta yasma'a kalam Allah sehingga mereka bisa mendengar kalamnya Allah. Firmannya apa? Allah. Kata Imam Ahmad mimman yasma' terus mereka mendengar dari siapa? Dari siapa mereka mendengar? Dari Allah langsung atau bukan? Ya bukan. Min ahli Islam, dari ahlul Islam. Berarti yang didengarkan oleh mereka adalah kalam Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Betul tinta yang kita gunakan untuk menulis itu makhluk. Tinta itu makhluk. Bolpoin juga apa? Makhluk. Tapi yang sedang kita tulis itu. Yang kita tulis adalah apa? Kalamullah, jangan ragu-ragu, kalamullah. Ya. ya. Wabillahi taufik. Al-Qur'an kalamullah. Ya. Nah, bukankah kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan ini kalamnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ini kalamnya fulan minan nas, ya. Antum membaca sebuah buku, ya. Taib, ya. Kemudian didapatkan Innamal a'malu bin niat Amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Ucapan siapa ini? Ucapan Rasul alaihi salatu wasallam hadis. Ya. Anda mendengar dari saya. Saya katakan ini ucapan Rasul. Saya tidak mengatakan itu ucapan saya. Itu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul yang mengatakan. Saya menyampaikan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Yang panjenengan dengar, yang kita pelajari adalah kalamur Rasul. Ucapan siapa? Rasul Ali salatu wassalam. Imam membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Apa yang dibaca oleh imam itu? Al-Qur'an. Yang dibaca itu kalamnya Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Rasul sendiri mengatakan, "Atamnauni an uballigha kalama rabbi?" Apakah kalian mau menghalangi saya untuk menyampaikan kalamnya Allah, firman-Nya Allah Azza wa Jalla? Ini semuanya ma'asyiral muslimin, ya. Dalil-dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Ali salatu wasalam semuanya menunjukkan ya bahwasanya wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman-Nya siapa? Allah Azza wa Jal. Walaysa bimakhlukin dan bukan makhluk. Hmm. Dan siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau mengatakan apa namanya saya tidak tahu makhluk atau bukan apa makhluk maka dia telah menyimpang bukan ahlus sunnah fahuwa sahibu bid'ah sahibu hawa bahkan al imam Abu Usman as-Sabuni rahimahullah dengan tegas mengatakan ya sebagaimana dalam madhab syafi'i dan ini juga dalam apa, ucapan para ulama alul hadis bahwa kafirun billahil azim dia telah kafir kepada Allah al azim tetapi tentunya ini hukum secara umum secara am adapun takyin ya menunjuk kamu kafir tidak demikian ahlus sunnah ya. Taib harus terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilang adanya mawani penghalang-penghalang yang menghalangi dari apa takfir Allahu alam Taib Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Setelah wafatnya Nabi Ali salatu wassalam ya waktu berlalu muncul orang-orang yang menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ya terjadi sebuah fitnah dan ujian yang besar menimpa ahlu sunnah wal jamaah. Kata Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Wahadihil qadiyatu kama ta'rifun qadiyatun khatiratun jidda. Masalah ini, masalah keyakinan Al-Quran adalah kalamullah, adalah masalah yang khatirah jidda masalah yang sangat penting, sangat besar. Qawiyatu al-qaul bi khalqil Qur'an. Demikian pula permasalahan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ini masalah yang berbahaya. Qamat 'alaiha mihnatun 'azimatun li ahli sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah pernah mendapatkan mihnah ujian dari Allah Azza Wajalla Dalam sejarah Islam, dalam sejarah tarikh, Islam kita dapatkan fitnah yang demikian besar. Di antara sebab fitnah ini besar karena ada orang-orang jahat dari ahlul bidah yang mengelilingi khulafa para penguasa menghembuskan kepada mereka pemikiran-pemikiran bahwa Al-Qur'an itu apa? makhluk sehingga penguasa itu pun terbawa dan mengharuskan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini fitnah yang luar biasa. Mihnah azimah. Dan di antara para ulama yang paling besar merasakan fitnah itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Wa ala ra'sihim al-Imamu Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Waqa'a fiha as-sijn wad-darb wal-qatl. Dalam fitnah tersebut ahlu sunnah wal jamaah mendapatkan ujian. Ada yang dipukul, disiksa, dipenjara, dibunuh. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Disiksa dengan berbagai macam siksa, Sampai cacat tubuh beliau. Rahimahullah. Bahkan sudah diputuskan beliau untuk dibunuh ketika itu. Namun Allah selamatkan Imam Ahmad bin Hambal. Di penjara Imam Ahmad bin Hambal karena tidak mau mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah, laisa makhluk, bukan makhluk. Allahu Akbar. Ya. Sebagian ulama ya mengambil ruhsah ya, karena menganggap ini apa namanya ruhsah. bisa dipaksa kalau tidak mengucapkan saya mati, betul-betul kematian di hadapannya. Kalau tidak penggal, kalau tidak bunuh. Ya. Sampai ada di antara mereka yang mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya. Tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Mengambil dalil seperti apa yang menimpa Ammar bin Yasir dahulu ketika disiksa oleh orang-orang musyrikin Arab Quraisy di Makkah sampai terpaksa mengucapkan kalimat ya yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Ada lagi yang melakukan tauriah. Tauriah. mengucapkan satu kalimat ya, yang difahami oleh yang mendengar tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh yang apa? Yang mengatakan. Ya. Taib. Tidak berdusta namun difahami sesuatu yang apa? Yang lain. Ada di antara ulama mengatakan ya, Taurah wal Injil wal Zabur suhuf Ibrahim, Musa, wal Quran, semua ini adalah apa? Makhluk. Semua ini ya. maksudnya apa? Jari-jari saya ini. Nah. Baik. Bukan maksudnya adalah apa? Al-Quran itu. Ya. Hati tetap meyakini Al-Quran adalah apa? Kalamullah, firman Allah. Tetapi karena beratnya fitnah. Ya. Beratnya fitnah akhirnya mengatakan. Ya. Akhirnya mengatakan. Al-Quran, Taurat, Injil dan seterusnya. Ini semuanya adalah apa? makhluk. Ini ya yakni apa? Jari-jari saya. Ya, menggerakkan jarinya satu, dua, tiga. Ini Al-Quran, Taurat Injil, Zabur. Ini semua ya yakni jari-jari ini maksud dalam hatinya. Taib, rahimahumullah. Mereka beristihad. Karena beratnya apa? Fitnah. Tetapi Imam Ahmad tidak. Beliau khawatir ucapan beliau ini akan menjadi fitnah bagi orang-orang sesudahnya. Karena posisi beliau yang yang besar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sampai ada di antara orang datang ke penjara, datang kepada Imam Ahmad, wah Imam Ahmad, bukankah engkau dalam keadaan terdesak seperti ini? Ya. Seandainya engkau mengatakan Al-Quran makhluk dan hati engkau tetap meyakini Al-Quran itu Allah bukan makhluk, tidak masalah. Ya. Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat orang-orang di penjara, apa yang mereka nantikan sebenarnya Ternyata orang-orang yang di luar penjara itu dengan kertas-kertas, dengan pena-pena ingin menulis apa yang diucapkan oleh siapa? Imam Ahmad. Tidak. Beliau memilih untuk tetap kokoh di atas apa? Keyakinan Rasul Ali Sulatu Keyakinan para sahabat, keyakinan tabi'in. Ya. Subhanallah. Qama bidzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah fi ahdil ma'mun wal mu'tasim wal wasiq. Ya, yang menghembuskan fitnah itu, yang mengobarkan fitnah itu adalah ahlul ahlul hawa. Orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan wal Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha. Ahlul dalal wal bidah. Pada zaman khulafa al-ma'mun wal mu'tasim wal wasiq. Ini tiga khalifah. Ya. Taib Abbasiyah. Subhanallah, ya, khalifah ini ya, semuanya memerintahkan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Yang dijadikan khotib-khotib di masjid-masjid itu adalah orang-orang orang-orangnya Jahmiyah, Mu'tazilah yang berpemikiran seperti pemikiran mereka. Pemikiran mereka. Fitnah yang azimah. Ya. Di zaman di zaman Ma'mun diputuskan Imam Ahmad untuk dibunuh. Sudah dibawa, diseret tinggal dipenggal saja. Tiba-tiba Makmun meninggal. Tidak ya. jadi dibunuh Imam Ahmad. Karena ada kejadian besar menimpa negara ketika itu. Kembalikan lagi ke mana? Ke penjara. Tidak jadi dibunuh Imam Ahmad. Terus. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada sebuah hal yang sangat menarik di sini. Ya. Imam Ahmad tetap memanggil mereka ini Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq dengan Ya Amirul Mukminin. Ya, yani tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan apa? Ya, manusia. Karena mereka ini ada subhat, ulama su, ulama-ulama yang jelek, ahlul ahwa berada di sekitarnya. Berada di sekitarnya. Ya. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah, ya. Terjadi tiga zaman itu al-ma'mun wal mu'tasim wal wasiq ya umtuhinatil ummah mihnatan azimah ya umat ini betul-betul mendapatkan ujian yang sangat besar ya. dan ketika itu al-jahmiyah wal mu'tazilah menguasai ya. wa tasallatu ala ahli sunnah sehingga ahli sunnah pun dikuasai oleh mereka Taib. Namun kemudian Allah memberikan apa? Al-aqibah lil muttaqin. Ya, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salatul maghrib biidznillah azza wa jalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.